Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal Wa nusalli wa nusallim Wa nubarik wa nu'adim على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصل أما بعد حضرة المحترمين para yai, para masayikh para alim, para habaib yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, teman-teman hadroh yang sangat kasihan, karena belum ada suguhan kuya ngono pengajian dolanan HP rupamu kaya kipli patani di HP ini serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat pengajian paguyupan anggrek garden serta lingkungan turi-turi putih kerep jalan menur Kertosari Ponorogo ini anteng men sapa eh mulai iki ya mungkin ini telung meter malam hari ini kita mengambil tema merajut kembali untuk Indonesia damai malam hari ini sudah tidak ada lagi 0102 tapi yang ada 01 ditambah 02 sama dengan tiga persatuan Indonesia <clears throat> Bapak Ibu rahimakumullah Ono cerita enten tiang orang masuk ke dalam eh Kang Mustofa watung bundi Kang Mus bebekku nih jero mobil kalau mesake aku mau ngejak bojo yayangku aja go ning panggung tak ajar kowe go ning panggung Kuwi cangkeme MC ini celuta tak gerantol cangkemmu Go ning panggung jangan bro langsung masuk kamar saja karena nanti dia di dalam kamar begitu saya masuk istri saya langsung bilang bab abah ngerasa ke keruto <laughs> ada cerita orang masuk ke dalam rumah tukang potong rambut minta dipotongkan rambutnya begitu masuk ke dalam rumah tukang, tukang potong rambut rambut mulai dipotong tukang cukurnya bilang Mas jenengan tak kandani Apa? Ternyata Allah itu tidak ada Mendengar perkataan tukang potong rambut Orang ini mikir Kok wong iki ngomong Gusti Allah Rauno Ditanya Kenapa anda mengatakan Allah itu tidak ada Dijawab sama si tukang potong rambut Kalau memang Allah itu ada Kenapa hari ini banyak orang Indonesia yang kelaparan Anak miskin gak bisa makan anak miskin nggak bisa sekolah orang orang sakit nggak bisa masuk rumah sakit kalau memang Allah itu ada kemana ketika melihat orang-orang seperti itu akhirnya orang yang dipotong rambutnya terdiam dia mikir oh bener ki cangkemi sampai akhirnya dia mau pulang dia mikir masa aku kalah dengan tukang potong rambut begitu pintu dibuka dia mau keluar Allah langsung kasih jawabannya apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Aja ngomong podo karo Gus Miftah ya, <laughs> aku feeling aku. Kaya ustate ini lah tak ajar. Akhirnya apa? Dia kembali masuk ke dalam rumah, dia katakan kepada tukang cukur rambut, "Mas, saya ingin jenengan gantian tak kandani." Apa? ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak ada akhirnya tukang potong rambutnya bertanya apa maksud anda ngomong tukang potong rambut tidak ada kalau memang tukang potong rambut itu ada coba kamu lihat kenapa di depan rumah kamu ada orang gila yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan kemana tukang potong rambut dijawab sama tukang potong rambut mas kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong gimbal acak-acakan bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada tapi setelah mereka kenapa tidak mau datang kemari saya potong rambutnya apa jawaban orang ini yang luar biasa sama mas kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan anak terlantar gak bisa sekolah orang sakit gak bisa berobat bukan berarti Allah itu tidak ada tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kehadiran jenengan semua malam hari ini pengajian sepanjang jalan kenangan wow, aku mumet dasku madep rono apa rono apa rono tak pikir tadi masuk dari sana jamannya cuma di sini tok ternyata sana sana neng buri ki yono ya ono tanpo tanpa rupa mantot maka kehadiran anda semua malam hari ini di tempat yang baik ini ketemu dengan orang-orang baik di acara yang baik yang malam hari ini Rasulullah mengatakan layak untuk kaumun yadkurun Allah azza wa jal illa hafathumul malaikah yang acara malam hari ini insya Allah dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah amin malaikat rahmatnya semua hadir insya Allah bersama kita amin yang bersama MC insya Allah malaikat Israel alaihi salam ini menandakan apa? bahwa semangat ukhuwah kita semangat ibadah kita setelah Ramadan bisa terjaga di bulan Sawal dan bulan-bulan berikutnya. Amin Allahumma amin. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Seringkali saya mengatakan begitu Ramadan berakhir setan itu kembali dikeluarkan dari penjaranya. Karena ketika masuk bulan Ramadan Rasulullah mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abul jannah wahulikot Abu Abunar, nar wa syayatin." Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka neraka ditutup setan di penjara. kapan penjara setan dikeluarkan dari penjaranya nunggu MC mengeluarkannya wow. berarti MC ini setan begitu selesai Ramadan setan keluar dan Bapak Ibu rahimakumullah setan itu punya raja rajanya setan namanya iblis Anda benar tolong kalau ngomong iblis jangan lihat saya orang kok iblis ganteng kira ono iblis dia ya minimal gini gila iya begitu Raja Iblis keluar dari penjaranya maka nanti saya bilang tujuannya nanti adalah ini ada iblis wujudnya jin ada wujudnya bukan jin termasuk iblis-iblis yang hari ini bergentayangan di Indonesia bagaimana kemudian bangsa Indonesia dibuat tidak rukun dibuat tidak akur demo macam-macam ini nanti akan saya sampaikan rahasianya di mana begitu keluar dari penjara raja iblis ini ngamuk marah-marah cara Jawa Timur pakai misuh-misuh begitu metu songkok penjara langsung bengok-bengok cian coba sehingga kemudian apa kemarahan raja iblis ini mendatangkan bala tentara setan akhirnya diputuskan pertemuan akbar para setan menghadap kepada raja iblis akhirnya raja iblis datang pertemuan di jalan anggrek garden dengan MC yang menggunakan belangkon tidak jelas begitu mereka berkumpul mereka menghadap kepada raja iblis dengan mengatakan apa wahai raja kami yang terhormat saya dengar dari alun-alun Ponorogo anda marah saya dengar dari kejauhan anda marah kalau boleh kami tahu apa yang menyebabkan anda marah dijawab oleh raja iblis dengan begitu gagahnya wahai bala tentara setan rahimakumullah aku tak takon setan ki percaya karo Gusti Allah apa percaya tapi iblis ora taat maka ibu-ibu kalau anda meyakini itu suamimu dan kamu tidak taat kepada suamimu berarti kowe koyo iya makanya sesok kok bojomu muni unik meh iblis iblis hmm. ngono kuwi carane mila bojoku ora tau ngamuk karo aku soalnya wedi tak arani iblis apa jawaban Raja Iblis? Wahai bala tentara setan, i'lamu, ketahuilah, anna hadal yaum, sesungguhnya hari ini kata Raja Iblis adalah merupakan Idul Fitri, manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Satu hari di mana manusia diampuni dosanya oleh Allah mereka seperti bayi yang kembali terlahir dari rahim ibunya seperti kain putih yang belum ada nodanya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalian semua tahu kata Raja Iblis sebelas bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah sampai saya haus belum datang degannya akhirnya Raja Iblis datang dengan membawa degannya wayai wayai eh, ini degan lagi. buh kok oh degan. Karo kopi. Kopi kui panas, degan kui adem. Tak umbi bareng aku mulih anyang-anyangan. <laughs> Eh, kopi. sangit bismillah kopi pahit iki Pak RT Pak RW di Anggrek saya sampaikan awakmu jadi aparat kampung wih nyuwun sewu ojo ngarep-ngarep kaya kopi kopi wih menangan kopi tanpa gula pahit rasanya begitu dikasih gula enak rasanya mohon maaf ketika kopi dan gula bersatu enak rasanya yang dipuji gulanya apa kopinya kopinya maka pemimpin itu seperti gula ada rasanya tapi tidak pernah diperhitungkan keberadaannya iya maka pemimpin itu kalau si kalau baik jangan minta dipuji kalau jelek siap-siap dicaci maki nah, oh. ngomong aku rasa seneng karo Pak Jokowi eh mulai bodoh lewat tol cangkemmu cangkemmu nggih mboten lha ora seneng karo Pak Jokowi mulai ora usah lewat tol ora seneng karo Jokowi kok mulai liwat tol Tony Boster waton muni ndo bose banter ora seneng karo pemerintah kok mulai liwat tol kuwi opo ono mana sing ngomong kita kehilangan kesempatan dipimpin oleh calon presiden negarawan yang akhirnya di Indonesia dipimpin oleh presiden salesman oh cangkemmu Fadli Zong aku kayak tadi Zong, kan tau ditutup cangkemnya nganggo tongkatku gitu gitu aku lah ketemu langsung apa ini wae diwakili Zong, cangkemnya MC nih ye. Oh, apamu Jokowi eh, toh? malah Sallu ala Nabi Muhammad Akhirnya apa kata Raja Iblis 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah Ta'ala dan kita berhasil melakukan itu betapa kemudian anak bangsa saling bertengkar caci maki istri berani dengan suami-suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri bahkan kita mampu memecah belah bangsa Indonesia kata Raja Iblis orang ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia gara-gara godaan iblis dan setan-setannya akhirnya ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku suku kampret dan suku cebong lah wong ribuan suku bangsa wong ayu nih kaya ini ganteng ganteng ini jomblo jomblo nih kaya ini. kok iso diarani cebong karo kampret berhasil memecah belah orang-orang itu kok bisa-bisanya hari ini dosa mereka diampuni oleh Allah berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia tidak ada gunanya mubadir sungguh terlalu akhirnya setan-setan sami tanglet pilih mekaten kalau demikian saya harus gimana pulang nanti akan saya kirim SMS Bapak Ibu, Raja Iblis mau kirim SMS. Yang mainan HP berarti nunggu SMS -e Iblis. MC. Eh, ngaji malah otak-otik otak-otik otak-otik karo gawe status ning Facebook kayak Kia ini rodok kentir ngono tak kurang aja apa please please ternyata bapak ibu perintah raja iblis supaya manusia jauh dari Allah supaya tidak bisa menjadi manusia yang rukun supaya tidak bisa menjadi manusia yang akur bertengkar, cerai berat dan lain sebagainya ini perintah iblis kepada raja bala tentara setan apa kata raja iblis wahai bala tentara setan hari ini kamu jauhkan manusia dari Allah caranya gimana sibukkan manusia dengan makanan Sibukkan manusia dengan minuman. Sibukkan manusia dengan kesenangan sehingga mereka melupakan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu coba Anda lihat malam takbiran yang seharusnya sahdu. Begitu banyak orang keributan di jalan, tawuran seperti di Jakarta di mana balang-balangan mercon, balangan-balangan watu. Kenapa? Setan sudah mulai operasi. Coba kita lihat. Begitu lebaran, selesai sholat id, kita ujung silaturahmi laning ponorogo istilahnya apa sejarah, sejarah ngalor ngidul pakaiane anyar subhanallah ibu-ibu jilbabe pink klambine pink roke pink sempake pink isine ora mungkin ireng begitu kita bersuka cita riang gembira ngalor ngidul istilah ilmiahnya apa euforia euforia cangkemmu raiso enggak kecedet canggung. euforia begitu seneng-seneng bajunya baru semuanya serba baru makanan dihidangkan di atas meja wes ngombe sirup sak botol mangan kupat sak bungkusnya bahkan panganan yang durung meja komplit rengginan marning kuping gajah tai kucing wah lho ning Jawa Timur iki ana panganan jenenge tai kucing hmm. sing mangan ya cangkeme tai gimana, ta bahkan di Ponorogo terindikasi begitu banyak beredar biskuit palsu kalenge kongguan biskuit begitu dibuka isini payek begitu kita senang-senang seperti itu persoalan ibadah begitu adzan duhur datang dari masjid kita baru senang-senang Allahu Akbar Allahu Akbar ibu bapak yang sedang euforia yang sedang sejarah di tempat tetangganya nembe mangan kupat nembe ngombe surup krungu Allahu akbar Allahu akbar apa jawabane wong anggrek adan meneh lali karo pangerane baru lebaran hari pertama Wah, wow, pemenecah ponorogo begitu bodoh subhanallah gawe mertone iso sak mene-mene ya toh oh, puter-puter dewe golek bumbu jeblos ke dewe ayo seneng ngalor gitu gawe balon wah, satu-satunya yang punya ciri khas balon tradisi itu ada di Ponorogo buatan Ponorogo begitu kita seneng-seneng ngumpul ke balon atau oh, petasan di mana-mana der senang-senang dengan kehadiran hari raya kita kembali melupakan Allah subhanahu wa ta'ala maka Bapak Ibu rahimakumullah begitu luar biasanya tipu daya setan itu sampai kemudian Al-Qur'an mengatakan memberikan warning kepada kita innahu lakum aduwum mubin setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata dari mana setan menggoda manusia Al-Quran mengatakan summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim setan itu menggoda manusia dari empat arah dari mana? depan dari mana? belakang dari mana? kanan dari mana? kiri satu-satunya yang tidak ada jalan dari setan adalah dari atas kenapa? karena atas ini adalah jalan hidayahnya Allah dari depan Bagaimana setan menggoda manusia? Wis serasa sholat, salat, wong sesuk ki lak wis mati ya mati, Orang ana surga neraka. Kan awakmu kelingan, wong urip kuwi mung mampir ngombe plus ngopi karo degan. Orang usah melu pengajian, ning omah nonton TV. Kalau sinetronnya api GGA ganteng-ganteng asu, umpamane seperti itu. ini tipu daya setan surga neraka kirano makanya coba anda waspada sekarang banyak orang-orang yang pengen mengatakan kepada kita surga kirano ramalan neraka ramalan maka Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu, disinilah sebenarnya letak diskusi saya dengan Mas Deddy Corbusier, yang pada akhirnya kemudian dia menyatakan masuk Islam karena begitu banyak perdebatan ilmiah antara saya dengan Mas Deddy karena saya meyakini, saya memahami Deddy Corbuzier kuwi wong pinter. Milo diskusiku kudu luwih pinter daripada master. Milo nyuwun sewu. Aku lah ngaji karo awakmu, ngaji karo deddy bahasane beda. Aku ngaji karo awakmu ketemu lonte, yo ngaji nih beda. Sing paling penak ngaji karo sopo, Karo lonte. Ngaji nih rausah dhuwur-dhuwur, rasa nggak nganggo dalil macem-macem, ison delok Pahamu luse itu pengajian paling menyenangkan sedunia wah ngajinya berpahala matanya bervitamin <laughs> subhanallah itu nih kini tuwek tuwek ya Allah tuwek pengajian tungkae selonjor kayak ngene iki orang sani mbah mbah tungkai meletek meletek eh Mas MC difoto kayak tungkai meletek kayak rapopo asam urat ada yang punya asam urat malam hari ini tak tambah nih. nanti kalau anda punya penyakit asam urat pulang cari gula batu caranya gimana gulanya dikasihkan asamnya watu nenggi nutuki urate Insya Allah mari masuk baiklah. remuk dengkulmu menggoda dari arah depan rasa percaya karo surga neraka dari arah belakang apa digandoli rasa ngaji warungmu laris tandurmu rong rampung begitu tandur neng sawah krungu dur Allahu Akbar Allahu Akbar jawabannya tukang tandur apa nanggung setan subuh krungu adzan salatu khairum minan naum jawabannya apa ente sholat, ente naun naun Orang sholat ora apa dari arah kanan setan menggoda dengan mengatakan apa banyak kesibukanmu di dunia hari ini belum selesai kenapa kamu tinggalkan hanya untuk mendatangi perintah Allah rasa mangkat dari arah kiri alah kowe iki kere kowe iki nyambut gawe wae ngopo datang ning masjid masjid kira jamin kue sugih nyatane mbah kaum nggonku kae lho ben ngurusi wong mati tetep kere mangan ngenteni wong mati mila mbah kaum dongane ya Allah kapan ana wong mati iki cangkeme setan iki modelnya ngoten niku mila nyuwun sewu hati-hati dengan tipu daya setan kalau setan wujudnya menungso gampang setan itu kan wujudnya ada dua minal jinnati wanas dari golongan jin dan salah dari golongan jin dan jun kalau digoda setan wujudnya jin gampang le wacak kayak kursi setane teko wa ilahukum ilahu wahid lunga omahmu turis ya Umar Al Faruq wedi setan wujude jin niku gampang ditakluke mula kula ora wedi lah karo setan sing wujude jin sing paling angel niku nakluke setan sing wujude jun wujude menungso kok awakmu digoda setan wujude menungso diwacake ayat kursi ilang apa jegengges jegengges gue diajak mabuk ayo mabuk wa ilahukum ilahu wahid apa ya bakal minggat kaya kula umpamane liwat lokalisasi ana mbak-mbak ana mbak-mbak PKS wayu umpamane eh PSK kok PKS PSK perempuan suka kelon WTS wanita wanita tahan suntian apa wong aku kia ini londe kok lah Jawa Timur jenenge begenggek hmm. nak teng Yogya lonte napa niku lonte bar kelon tele-tele soale MC ini bayar Lawang <laughs> aku ketemu PSK di gudoni ayo Gus kelon. Mas tak cakek wa ilahum wahid la ilaha illa warahmanur. Ayo ilang hilang Mila kalau bapak ibu digoda setan wujudnya manusia jangan dibacakan ayat kursi caranya bagaimana? ambil kursinya lemparkan kepalanya setan lah sekarang yang paling banyak beredar di Indonesia itu setan-setan yang wujudnya manusia provokator penyebar hoak hok awakmu ngerti Nabi Adam itu sekali termakan hoaknya iblis itu dikeluarkan dari surga gara-gara iblis mengatakan ini buah surga yang paling nikmat rasanya padahal Al-Quran mengatakan falatak roba hatihi syajarah Adam dan istrinya siapa nama istri Nabi Adam? Salah bukan Hawa tapi Bu Adam Pak Sugeng bojone busuk geng geng MC ini jenenge siapa? Eh? Prawoto bojone buta tangga kula jenenge Ngadina nyeluk bojone jeng ya Allah jengat no prawoto buta ini Nabi Adam termakan hoax sekali saja dari iblis Allah dipangan ini enak sampai kemudian Adam dan Hawa melupakan perintah Allah fala takrobahadi sajarah Adam Hawa jangan kamu dekati pohon ini kue ngopo wae ning surga oleh arep kelon jengking yo ya oleh minak jinggo yo ya ora apa-apa apa kuwi minak jinggo miring penak jengking monggo pokoke oleh pring cakak radio ngawur pering cagak radio saya jengking saya jero mesti manten anyar iki iki mesti mesti kayak kelompok e temanggung udane deres dhuwur si ambung sing ngisor cakep basa tamate basa basa ana ombe ciyu sak botole prawata turu ketok jempole kayak mesti mbok ne prawata ajur ah, kowe wot wot tenan kamu melakukan apapun di surga boleh tapi ingat undang-undangnya satu dam apa Tuhan fala di sajaroh jangan kamu dekati ini tapi iblis menyebarkan hoak bagaimana caranya fazallahuma syaiton Iblis menyebar hoak akhirnya menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Caranya gimana? Membujuk istrinya si Adam namanya Hawa. Wah, ngomongnya karo bojomu Adam. Iki nyenengke. Mila nyuwun saya lak wong wedok oke ngomongin ngene lumrah. Soale napa Siti Hawa. Cangkeme mangap. Hawa. Lak wong lanang mingkem Adam. lak wong wedok cerewet lumrah hawa lak wong lanang cerewet pengen ngomong aku miftah cerewet ya wes aku meneng kok ngopo aku ra cerewet kowe ra ngajiku oh pering cagak radio Ila mas-mas hati-hati kalau memang cewek itu sifatnya merayu dan menggoda itu sudah dari dulu sejak zaman Hawa ngono oh, mila lumrahe wong wedo wing rayu, wong lanang lah saiki kualik wong lanang kok mbebeki karo wong wedo. kuwi berarti lanang mau diragukan Dek, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet <clears throat> apa ambiar lanang model apa kowe dek aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi sing wedo lak jawab ya penak mas omonganmu kaya telo empuk tapi nyereti malah iki nom nom rebutan pacar karo kancane seberapa greget kamu oh, aku yang pacaran kamu yang ngetengi iya canom saya gitu no bahasannya. bocah orang pacaran kalah karo truk truknya gandengan kok hmm. <laughs> sopo sing kondo justru semakin banyak gandengan semakin banyak kecelakaan ngono ngono bro aku apa-apa aku yang ngono dok aku ora apa-apa ra duwe bojo Maryam ra duwe bojo ya mulya ning kowe aja melu-melu meteng kaya Maryam Maryam ra bojo meteng aku ya ora apa-apa ra bojo tapi iso meteng le, lah kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal codot sapa codote Prawata <clears throat> wayai wayai cuman hoak sekali dok enak akhirnya apa Adam terpikat dengan bujuk rayunya Hawa yang sudah dimasuki oleh iblis laknatullah alaih tergoda fazallahuma masaiton maka mohon maaf Adam korban hoak saja dikeluarkan dari surga apalagi kalau kita menjadi penyebar hoak haram masuk surga siapa pembuat hoax pertama kali iblis siapa korbannya Adam dan Hawa untungo oh, Adam dan Hawa ki oleh syafaatnya kanjeng Nabi akhirnya apa termasuk awal dhewe kita terselamatkan dengan syafaatnya kanjeng Nabi amin loh umpama Adam karo Hawa kuwi oleh syafaatnya kanjeng Nabi apa kira-kira Islam iso kaya ngene ora iso begitu dapat hoax Adam dibuang ngulon ke negara namanya Mesopotamia Siti Hawa dibuang ke timur di negara namanya India mereka pisah bainal masrik wal maghrib antara timur dan barat berapa tahun mereka berpisah ada ulama yang mengatakan 200 tahun ada yang mengatakan 300 tahun golek-golekan begitu mudun ning dunia udo padahal Nabi Adam itu dure pitung puluh dirok telung puluh lima meter bayang no lakwangnya telung puluh lima meter sarunge sepiroh sarunge tok ayo kaya wingi kayak kula takoni Gus jadi Corbuzier sudah sunat apa belum akhirnya kula Jumatan yang Jakarta tak takoni bro ada pertanyaan dari jamaah kamu sudah sunat apa belum kalau saya ngomong Gus pasti nggak percaya saya ini deloan dewe wah aku mumet dasku toh bocah duri rong meter awake keker tak buka katoke moro-moro tunggul ngene lah ya wah ciloko ya aku dan alhamdulillah Mas Dedi sudah sunat malah ono sing ngomong hoak oh, kok ngono kalau difoto diposting baru saya percaya <laughs> Masa kon posting titik dadi karbuser lah ya akhirnya mereka ini sebelum saya lanjutkan tipu dayanya setan memecah belah bangsa ini akhirnya Adam dan Hawa saling mencari Nabi Adam berjalan dari arah barat menuju ke timur Siti Hawa dari timur menuju ke barat golek kolean sampai Nabi Adam nyanyi lagu ini NDX dek Kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili terus ning malaikate bengok o oh, a ah, o oh, e eh. akhirnya Siti Hawa golek sangka wetan melaku ngulon urung ketemu nyanyi lagu Via Valen sayang apa kau krungu yang bengok hura golek golek aneh ini gede gede gede gede ora ketemu le. bertahun-tahun sampai kilawakola disejarahkan 300 tahun Jajal begitu cintanya Adam dengan istrinya pisah telung atus tahun digulai beda karo para woto urung pisah golek meneh wong wedok kudu paham wong lanang kuwi duwe prinsip bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek tegese apa diwaca angel diguak dosa mila no Quran suwek disimpen sing diwaca Quran sing anyar ngono kowe Mila prawata sesuk mulih takoni bojomu, umurmu piro, Dik? 50. Nggih, mpun, tak ijolke lawian loro. Sing lucu tangga kula, aku jatuh cinta meneh, Gus. Aku pengen rabi karo mahasiswi. Carane pripun? Gampang. Lah kowe pengen rabi meneh karo mahasiswi gampang. Bojomu kon kuliah meneh aku. apik banget solusine padake asiat akhirnya golek-golekan sampai satu ketika Nabi Adam dongo marang Gusti Allah ya Allah ya Rob demi kemuliaan nama Muhammad di ars dan di pintu surga tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa Allah kaget kok ngerti Adam karo Muhammad kok ngerti songkongan di Adam kok ngerti kanjeng Nabi Muhammad akhirnya Adam takoni dam dam apa Gus Gus di Allah toh kok Gus Miftah dam dam apa Gus kok kowe ngerti jeneng Muhammad songkongan ngendi apa jawaban Nabi Adam alaihissalam wahai Tuhan ketika engkau menciptakan aku dari tanah fihi kemudian kau tiupkan ruh ke dalam ke dalam jasadku farofatu kemudian aku mengangkat kepalaku aku melihat nama Muhammad berjejer di tiang aras dengan namamu coba mila jenengan persani kula ngomong niki mesti merinding kula napa ning masjid kae ana Allah ana Muhammad niku gambaran teng aras jadi nama Muhammad itu satu-satunya nabi yang berjejer dengan nama Allah di tiang ars. Subhanallah. Apa kita nggak beruntung sebagai umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngono kuwi wong posting ning Instagram masjid sunnah dan masjid bid'ah ciri-ciri masjid bid'ah ada kaligrafi di dalam masjid cangkemmu buosok apa kowe iki ra tau mlebu masjid Madinah masjid Madinah kayak isine kaligrafi tok lah dolanmu kurang atoh turumu kurang bengi kopimu kurang kental kurang ada masjid ono kaligrafi ini kok bid'ah yang ngono kuwi ngaji kira diwenei diwenehi tisu yang ngono kuwi tisu ora e ono amplop kan aku jadi curiga ora sida aku duwe dhewe ah. ayo nggawa tisu dhewe aku khawatir perawat aja lunga ning kene wae aku khawatir lah perawat lunga njukuk tisu engko melasin njukuk magic tisu lah cilaka lah aku kiai lonte yang ngerti yang ada ya ada gawamu, awakmu sallu ala nabi Muhammad betapa kita bahagianya jadi umatnya Nabi Muhammad nama Muhammad subhanallah tercantum di pintu surga ada tulisan di pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasul Mila nopo kok si Irani bocah-bocah kayak nopo. Miftahul jannah. Ayo, selawatan gue. Oh, vo sapa vokalisnya? E? kumismu kok jujuki banget to oh. dikerok kumis kuwi malah kaya lele lele kowe lak mau kerok kumismu mesti kowe ganteng eh, orang duit gitu ku kerokan eh, dadi ana ceritane pendeta tangga kula ana tangga kula to ana cah cilik munggah wit ora ngehu katok ketok manuke pendetane anti celuk. eh rene mudun kayak duit saya kata ibu kono betul gue katok gue mulai gue saya kata ibu mbok takon lah gue ngapa kata ibu wah gue lho menek uang lah gue katok karo pendeta kayak duit ibu ah, mbok nih pengen ada. mbok nih menu mana uang iya orang nganggo katok karo pendeta haleluya haleluya turun turun turun turun turun kancaku kula niki cerita turun turun turun turun turun kayak duit mangewu loh anak kula orang nggo katok 50.000 kok masuk kula wong gede gerang orang duit duit kok lima 5.000 tok apa jawabannya pendeta oh, oh, kono gitu kok apa silet salah <laughs> mikir lah tiga apa ngerok <laughs> aku kelingan kumis mulu soalnya aku lah bola balik kondo pernah nyemak pengajianku kok laku mes kuwi kudune dikerok alhom satu minal fitroh si cihitan, loro ngerok kumis telu ngetok kuku papat nyambut bulu ketiak limo mencukur bulu kemaluan kuwi hukume sunnah milo prawoto dicukur uh, uh. nih ya mau dicukur Dewi, aja go salon gue malah perawat mau neng salon batin apa mas tuh cukur cukur nopo mm -mm. malah rebonding barang eh dikerok mesmu karena aku risi. ya lima ngewe ya selalu ala Nabi Muhammad ayo selamat bagus oh bro kesuwen kok ya Miftahul jannah la ilaha illallah Miftahul jannah la ilaha Hop, mandek. Wes. Suarane rata apik, risih aku. Allah jannah la ilaha illallah. Kabotan kumis kemih dadi bukake ra sombong. Dikerok, Bro, dikerok. Apa kene tak congkeling nganggo iki saiki? awal dewe niki so selamat seperti sekarang karena sahabat kanjeng Nabi Muhammad kepada Nabi Adam alaihissalam akhirnya berkat doa itu Nabi Adam dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa di Jabal Rahmah yang tempatnya di Padang Arafah wong sing rawuh dalu menika kabeh tak dongake iso umroh dan haji ning lamun ngamin tok yakin ora mangkat hmm. sing daftar rong mangkat tok mau ngamin tok hmm wes golek duit satu sewu iki meh musim haji toh tabung ning bank buka buku rekening tabungan haji cukup satu sewu toh begitu dengan bayar buku rekening satu sewu angsal buku tabungan haji rupane ijo ono tulisannya labaik Allahumma labaik ono gambare unto kan lumayan bayar satu sewu nyawang gambar unto ngono nih aku biar yang ngono tabung satu sewu duwe rong atau sewu rong atau sewu lak dereng mangkat perawat wis mati pripun bah ora popo, sing diumpamane wis iki sing urung budal jenengmu sapa Mahmudi Kabupaten Kumis umpamane Mahmudi nabung urung lunas ora sida mangkat wis mati pripun ora popo apa di sing didelok karo Gusti Allah niatmu ora budalmu begitu kue mati takoni karo malaikat munkar nakir he mahmudi kue sholat nge poso nyok nyok pengajian ho oh kabupaten kumis sodakoh lak duwe kue haji apa durung jawab di dereng malaikat malaikat lak takon lah ngapa kue haji jawab di yo ya salahmu malaikat ngapa urung mangkat kau semua paten nih <laughs> rampok selesai selesai langsung malaikatnya juga godo cangkemmu titil Adam saja itu terprovokasi oleh setan makanya bangsa Indonesia hari ini harus hati-hati begitu banyak provokasi-provokasi dari setan laknatullah alaih naudzubillahi min dalik neng Senayan DPR oke okay, Bukti ini apa banyak korupsi nih tak Dani zaman Setia Novanto niku korupsi dua EKTP sampai berapa yang dikorupsi anggaran 5,9 triliun yang dikorupsi hampir 3 triliun jadi duit sing dicake karo sing diuntal karo pejabat niku luwih oke sing diuntal pejabat kenapa karena di DPR sana banyak setan berdasi Mila kula dulu wong nganggo dasi kiri sih soalnya apa dasi iki gambarnya kaya ilat. Jadi kabeh didilat. Duit KTP didilat. Duit bencana kok bencana mawon didilat. Maka saya bilang, hewan yang suka makan tanaman di sawah namanya bajing. Tapi kalau pejabat yang makan uang rakyat di DPR namanya ngomong bajingan aja dulu perawat kan dia bukan bajingan raja iblis coba sampai waktu itu saya KTP hilang mau buat di kecamatan dia mengatakan apa Gus maaf belangkonya habis diuntal kenapa banyak setan-setan berdasi yang ada di DPR makanya nopo kulo ragilem lakon ngampanya ke calon-calon DPR niku ngapa wong calak-calak niku api karo kiai najeng pemilihan tok Gak nama badan jadi yo minggat suwe-suwe kiai mung dianggap kaya dong salam mung kaya laos ya rajeng masak sayur digulain dhisik dhewe sayure mateng digua dhisik dhewe kan kurang ajar ya nyaleke masang gambar sak nggon-nggon ning ngisor wit-witan uh, sampai setan do lunga saka wit-witan kalah karo gambare caleg bahkan neng yuk niku ana sing masang gambar ndase diwalik sikile ning dhuwur ndase neng ngisor captionnya apa siap jungkir balik untuk rakyat cangkemmu cangkemmu ono tulisan meneh calon DPR orang ngapusi orang korupsi mergo durung dadi ra aku rakyat jangan gampang ditipu coba nih Jawa Tengah amplopan uang 20 ribu disita sama KPK 80 kardus untuk apa? membeli suara rakyat di Semarang, Jawa Tengah rong puluh ewu limang tahun dihargai 20 ribu milo kulo ngomong lonte sarkem sing paling murah regane rong atau sewu Wikelon kelon mong sak jam suarane rakyat limang tahun rong puluh ewu berarti suarane rakyat kalah larang tinimbang suarane lonte berarti hidup lonte ya kebangetan kok Mila kateng Ponorogono pilihan lurah mung dergani 20000 berarti awake dhewe kalah karo kok kowe ngomong lonte nyawang aku emang aku gelmo Ya, iki Mahmudi mbiyen profesine anjelo. Antar jemput lonte. <laughs> Coba. Ini bangsa ini hari ini tercabik-cabik oleh mulut-mulut provokator. Lebih ora? ini kuwi kon rampung, rampung ngenteni real kon KPU, ngenteni KPU rampung. KPU rampung ngenteni MK. MK rampung tetep ora percaya. Lah aku ngomong, lah aku ora percaya karo MK yo ya ML aku yang ngono ta. Ya karo bojone ora apa-apa. Malah ono dodo dibawa ke mahkamah internasional. Kalau Pak Jokowi tidak mau datang akan diseret sama Interpol. Eh, lu siapa? Please deh sudah berakhir wis rono kampret rono cebong rono satu, rono dua, yang ada Indonesia cangkemmu ngapa maka bapak ibu mumpung ada bocah-bocah ansor banser adik-adikku takkan danili kasus peristiwa tanggal 21 dan 22 Juni kemarin itu direncanakan besar-besaran bahkan intelijen mengatakan akan ada pendanaan 140 miliar untuk membuat Jakarta berdarah-darah tapi ternyata hanya cair 4 miliar 4 miliar saja sudah seperti itu coba bakar-bakaran kantor brimob dibakar sampai polahnya naudzubillah min dalik wukuf di Monas ya kan tawafnya gelora Bung Karno sholat subuh kok mubeng kayak kepiye eh, emangnya Ka'bah lah mubeng nih gelora Bung Karno ini maksudnya apa lempar jumroh bawaslu Allahu Akbar Allahu Akbar delalah watune balik ono suara sesama setan dilarang saling melempar lempar <laughs> lempar jumroh neng bawaslu tahalol potong rambutnya neng mabes polri begitu tangkap polisi digunduli ya iya iya iya iya iya, iya. dan ini yang bermain siapa provokator yang barangkali provokatornya tidak ada di Indonesia mereka memerintahkan hanya melalui suara padahal bola bali aku ngomong ono suara tanpa wujud jenenge antot berarti wong wong sing demo kae hanya diperintah oleh antot wong ono suara ra wujud Son sembore semiki masyota udan jero ati ana swarane ra ana wujute ento jenenge ini provokator Pak yang tujuannya apa menghancurkan Indonesia Mila kula tau ngomong to, masa tangga kula mangkat tanggal 27 wingi menjelang keputusan MK, mangkat ning Jakarta. Kenapa kamu ke Jakarta? Diperintah sama ustadz saya. Untuk apa? Jihad. Membela apa? Prabowo. Ora ana jihad bela Prabowo, ora ana jihad membela capres Jokowi, ora ana. Tapi lah Pak Jokowi sebagai presiden dilecehkan, kita bisa jihad. Tapi selaku capres nggak ada kalau presiden definitif itu lambang negara wajib kita bela tapi lah capres ora wong rong apa-apa kok wong calon kok ngapa Prawoto minggat saya ulangi lah awak membela Pak Jokowi utawa Prabowo wis definitif presiden itu membela lambang negara itu jihad umpamane perang Jaguar dipateni umpamane Prabowo presiden dipateni jenengan belo niku jihad lah capres itu belum calon kok secara hukum dia baru calon mosok mangkat ning Jakarta belo Prabowo dikatakan jihad jihad itu membela Allah kalau jihad membela Allah mati masuk surga jihad membela Prabowo mati masuk gerindra ini kan ini loh pemahaman jihad gitu ya kowe duwe bojo bojomu dijaluk karo wong mok belani kowe mati jihad matimu sahid kowe duwe bondo dimaling mok belani kowe mati ditembak karo maling kuwi sahid jihad kok ning jalan MH Tamrin ya sangit toh Kowe lak nguyuh cewek. Maka kalau hari ini kita mengatakan merajut kembali untuk Indonesia damai, mohon maaf saya katakan, HTI itu undang-undangnya sudah dibubarkan. Bocah-bocah banser ansor. Saya nggak mau kudu melu mikir. Secara organisasi dan kelembagaan, HTI sudah dibekukan, sudah dibubarkan tapi yang perlu kita waspadai adalah paham khilafah di Indonesia hari ini masih banyak walaupun organisasinya sudah dimatikan sudah dibekukan tapi orang-orangnya masih hidup di Indonesia maka saya bilang kalau hanya aksi bela Prabowo pilpres rampung mandek tapi tujuan mereka bukan itu Tujuan mereka demo itu apa? Mengatakan demokrasi Pancasila gagal. Buktinya apa? Pemilu curang di mana-mana. Sehingga mereka mengatakan, karena pemilunya curang, berarti demokrasinya nggak beres. Dan demokrasi itu produk Pancasila. Berarti Pancasila sudah tidak cocok untuk Indonesia. Maka saatnya khalifah, khilafah ditegakkan di Indonesia. Tujuan akhir mereka itu seperti itu. Kalau tujuannya itu, persoalan kita tidak hanya lima tahun ke depan tapi sampai anak cucu apa awakmu rela so anak cucu awak edw gede-gede awak edw semati akhirnya mereka tidak mengenal luhurnya kenapa karena ajaran mereka mengharamkan membacakan doa untuk orang mati mereka tidak mengenal yasinan mereka tidak kenal tahlilan akhirnya anak putune awake dhewe ratau ratau kirim dongo karo luhuri apakah seperti itu akan kita diamkan diam atau lawan loh kok malah remuk kepiye ta gege cangkeme HTI kuwi oi wong sisih wetan apa awakmu trimo sesuk kowe mati anak putumu ra ndongake awakmu wah kowe cangkeme rondo ora trimo hei wong sisih kulon apa awakmu lilo sesuk kowe ning kuburan ra tau diziarahi karo anak putumu oh, tetep cangkeme rondo sing paling mata ora oh, lila oh tengah horong, tengah horong. Hei, wong poros tengah apa awakmu terima sesuk awake dhewe mati anak putune wis ra kenal selamatan lawan apa diam ono oh, di prawotomo jangan-jangan prawoto anteke HTI jangan-jangan yang buri prawoto takbir ini aneh sudah orang-orang seperti ini tinggal di Indonesia cari makan di Indonesia anak cucunya lahir di Indonesia tapi tidak setuju dengan ideologi Indonesia kulon itu teng Boyolali ketemu orang pegawai negeri sipil kalau sekarang ASN aparatur sipil negara makan uangnya negara tetapi melarang siswanya untuk hormat bendera katanya apa? tohut katanya ini produk kafir tak jawab cangkemmu kalau memang kamu tidak mau hormat kepada merah putih tinggalkan Indonesia minggato songkok Indonesia nggih nama badan kan kurang ajar prawata rene hong ayo eh, perawat toh WHTI apa Pancasila Pancasila alah Pancasila ya sing banter kok koyo oh. pramuka kae lho Pancasila oh no masa bareng yo hati apa Pancasila Pancasila yang kurang badok toh toh coba kita lihat betapa kemudian Pancasila itu merupakan produk kiai-kiai besar begitu Mbah Wahid Hasim bapaknya Gus Dur anaknya Mbah Hasim As'ari menyodorkan konsep Pancasila kepada Mbah Hasim Mbah ini adalah hasil kesepakatan anak bangsa tentang Pancasila menurut Mbah Kiai Hasim ini layak nggak untuk dijadikan ideologi negara kelas Mbah Hasim tirakat, poso, wirid, sholat, bangun malam untuk minta petunjuk Allah apakah Pancasila itu bisa untuk dijadikan ideologi negara dan pada akhirnya Mbah Hasim mengatakan layak dan pantas Pancasila sebagai ideologi negara padahal nyuwun sewu kita lihat kapasitas Mbah Hasim hafal ribuan ratusan ribu hadis hadis-hadis yang termaktub di dalam kutubu sitah enam kitab hadis besar hafal Bukhari Muslim Nasai Abu Dawud Ahmad apal mengatakan Pancasila cocok lawang saiki nembe belajar ngaji apal hadise yomong ya telu jenggote yomong ya telu kumise radikerok agamanya ya pas-pasan sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia kuilak berarti kuanen apa rumangsamu Mbah Hasim Asari kurang alim sampai beliau dipanggil Hadratus Syekh orang dulu dipanggil Syekh itu ada klasifikasinya bu Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan dipanggil Syekh karena ahli kitab Nahwu Syekh Soleh Darat Asamarongi gurune Raden Ajeng Kartini ahli tafsir Quran Syekh Nawawi Al-Bantani buyute Kiai Ma'ruf Amin ahli kitab kuning dipanggil Syekh Syekh Mahfud Atur Musi termas ahli kitab kitab-kitab salaf dipanggil Syekh wong saiki ra jelas ahli apa dipanggil Syekh Seh Puji ahli kawin Mila ning Jawa Timur kuwi lak diceluk kiai utawa Gus utawa Seh kuwi ana klasifikasi bojone. Lak bojone siji Gus. Gus. Siji. Bojone loro. Kok Gus, Gus. Bojone siji tikus bojone loro seh contone seh puji bojone telu utawa papat baru diceluk kiai lah bojone wolu eyang contone eyang super, ngapa eyang super untune entek mergo kakean mentil kok prawata untune utuh berarti ratau eh aku tuh mergo aku ora tau ning omah malah sarkem masa aku ning sarkem tenah aku mati dhisik kan aku bisa keracunan keracunan apa susu kadang luar sah kan sudah tua-tua lah kalau Mbah Hasim Asari tidak hanya syekh tapi itu Syekh yang di Indonesia menurut sejarah itu cuma ada dua itu Syekhoh Fatimah binti Maimun yang makamnya di Gresik sama itu Syekh Hasim As'ari yang makamnya di Jombang beliau dipanggil itu Syekh karena hafal kutubu sitah kuililo lilo karo Pancasila ayo saya kita takon kue Arab manut Mbah Hasim As'ari utawa manut Ustadz Anyaran Mbah Hasim Asari nopo Ustad Anyaran produk pesantren nopo pesantren kilat pesantren uang mondok emang pesantren kilat santrinya jenenge santri petir petir bilang lak gluduk emang berbagai kupeng, brebege kuping tok wak wak wak wak wak ora jelas cangkeme kaya ngono kok dinut Pancasila tidak cocok dengan Indonesia ganti dengan khilafah takbir Allahu Akbar ulo kerungu begini Semarang langsung kocok mobil tak buka langsung tak jawab sami Allahu liman hamidah kun jawab Rabbana walakal maka miftah ora ikhlas kalau Indonesia mau dihancurkan dengan orang-orang seperti itu saya demi Allah kula mboten trimo yang Indonesia dikuasai oleh HTI dan antek-anteknya sallu ala nabi Muhammad ngono aku lah mau dinyawa awakku dewe aku rana subuh aku dilokke Gus telek ora apa-apa ora apa-apa Oh, ora iso lek wetenge ya lara ayo ngapa kok ana wong wong ngelokke Miftah Gus telek lumrah wong utake kebak telek sing dipikir mung telek ayo takon telek pitik jenenge apa lencong telek wedhus jenenge rintil telet sapi jenenge eh ah ya pantas kowe tak ajak ngaji kat mau ora nyambung wong utekmu kebak telek maka Bapak Ibu rahimakumullah ingat ketaatan dengan pemerintah itu merupakan perintah Al-Qur'an Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasulullah taatlah kepada ulil amri kita taat dengan pemerintah kenapa? karena mereka sah secara legalitas dan undang-undang maka nggak ada kita alasan mencaci maki pemerintah apalagi yang dicaci maki fisiknya di Blitar sedang rame gara-gara apa? ada akun Facebook mengatakan Pak Jokowi koyo mumi digambar kerempeng orang-orang dagingnya mau balong tok koyo mumi koyo mumi sekarang ditangkap polisi orang Indonesia itu aneh ada dua inflasi yang kenceng menghina orang yang kedua inflasi minta maaf wala orang kecekel polisi ini cang dalam bungok bengok cangkeme nanti Jokowi pateni begitu cekel polisi eh, saya hilaf. saya masih punya anak istri tak jawab diasar becak tanpa perwaton jeplak tanpa mikir Bu Siap rukun Siap akur Siap damai Aku ki wong Islam ketemu wong Kristen iso akur kok Dedi Corbuzier mlebu Islam niku ora kok mergo aku ndakwai Dedi tentang Islam. Tetapi saya siarkan tentang kerukunan. Bagaimana kemudian orang Islam melihat orang non-Islam? Saya mengatakan kepada Dedi, tetangga saya Kristen, saya tidak pernah memanggil dia kafir. Enggak. Sama, kula kula ngaji teng mriki kalian jenengan ngomong lonte begenggek. Kula lak ketemu lonte ora tahu nyeluk lonte. Mosok kula ngaji kalian lonte, wahai para lonte rahimakumullah. Mboten saya hanya mengatakan wahai mbak-mbak penghuni sarkem yang terhormat saya ketemu purel LC saya tidak mengatakan mereka wahai para purel yang terhormat enggak tapi saya katakan wahai mbak-mbak yang pekerjaannya mewarnai mewarnai apa? kehidupan rumah tangga orang lain saya tahu kalian bekerja bukan di tempat karaoke tapi di puskesmas apa itu puskesmas? pusat kesenangan mas-mas siapa tamunya? Prawoto apa yang dilakukan perawat Prawoto karaoke apa itu karaoke katok rock dibuka oke saya bilang sama Dedi tetangga saya Kristen bro dia aktivis gereja tapi saya tidak pernah memanggil dia kafir saya hanya panggil wahai tetangga saya namanya Pak Bagio santai bahkan dulu pertama kali ketemu saya begitu lebaran aku ditukok ke asu regane larang moro yang pondok Gus bodoh jenengan kula kado asu parsele asu ya Allah langsung kula ngelus dodo dodo nih bujuk kula ya Allah tukok ke asu rego 6 juta sama-sama tak jawab nyuwun sewu kula mboten sakit nampa asu nih lah nopo Gus niki larang? nopo mergo najis mboten? nopo mergo nopo haram mboten? Lah nopo mboten ditompo Soale kelakuan kula wis kaya asu aku. Nyantai. Jenengan biyen durunge ngarep pondok niko dibangun paving block, tasik debu bleduk. Niku asu kaya bal-balan teng mriku. Nengar pondok nih kok. Aku lo orang nesu. Bahkan satu Ramadan itu anjingnya masuk ke dalam masjid. Nyokok anuun sewu. Uh, waktu itu nyakari Quran di suwek Cetok bekasi e asu. Apa ya aku ngonek-ngonek ke asu? Biasa asu. Masa aku yang ngono? Lah cerita wes asu kok. Mila saat ini kula diprotes neng Instagram. Kenapa Gus Miftah tidak komentar? ada orang masuk ke dalam masjid membawa anjing Gus Miftah diam saja sudah dilaporkan ke Mabes Polri sudah jadi tersangka nomor tiga ternyata dia mendapatkan gangguan jiwa alias gila eh sorry pra sorry pra gila aku kudu ngopo meneh Masa ya aku kudu ngonek ke wong edan. Teneh aku rano ana bedane karo wong edan. Padahal. Mbok ya dibuka wae, santai wae. Kalau memang sudah diproses silahkan. Kita kecam kelakuannya. Proses hukum serahkan ke polisi lah rampung toh. Persoalannya wong Indonesia niku sumbu pendek, cepet nesu. Ridwan Kamil gawe masjid ning Bandung, Masjid As-Sofar. Ada segitiga, haram sholat di dalamnya. Tidak akan dapat pahala. Kenapa? Ada segitiga Illuminati. Mila kula sakniki sak nggon-nggon ora nganggo sempak khawatir dirazia karena sempakulo segitiga koyo Illuminati. Arab buka sarungku tak ajar deh pra. Sumbu pendek. Ada orang stand up komedi masak daging babi dengan kurma di demo mau dibunuh katanya penistaan agama saya ditanya sama Deddy Corbuzier bagaimana pendapat Gus Miftah terhadap orang yang masak daging babi dengan kurma apakah itu penistaan saya jawab tidak kenapa Gus sejak kapan benda mati punya agama apa rumang senelak babi ini mesti Kristen apa rumang senelak kurma ini mesti Islam wong Israel Yahudi ke mangan kurma apa saya mangan babi mung Kristen prawoto yang delik-delik yo mangan kok Wong Islam oke ra perasan sing delik-delik. Oke. Rica-rica guguk. Saya bilang tidak salah bro, cuman salahmu itu satu. Gara-gara kamu mengatakan kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mualaf. lagu kuwi cangkem bosok. Bagi kami umat Islam, saya kasih tahu, babi itu diharamkan, baik ada cacing pitanya maupun tidak. Selama Al-Quran mengatakan haram, kami tidak akan makan. Anda tahu cacing babi itu mengandung apa? Cacing pita? Salah, babi itu mengandung anaknya. Ya masa anaknya prawoto. Tonggo kula niku Kristen kula nggih nyantai mawon. Soale Al-Qur'an sampun dawuh, Allah itu Maha demokratis. Faman sa'al yu'min, faman sa'al yakfur. Sing arep iman imano, ora yo ya ora popo. Begitu ana wong Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Dharma gandul ora ana. Ora ana agama Dharma gandul. Apa meneh gandule Mbah Dharma? Ora ana. Orang-orang ini begitu sudah mengambil agamanya masing-masing, ono Kristen, ono Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di wilayah Pancasila, mereka berhak menjalankan agamanya masing-masing. Konsep toleransinya, lakum dinukum waliyatin. Milo tonggo kulo Kristen yo popo Kulo bola-bali ngomong lak wong Indonesia reso akur gara-gara beda agama. Wong anggrek reso akur gara-gara beda agama, kalah karo manuk manuk kuwi di agama loro yen ora Kristen Islam manuk Kristen buktine ana manuk gereja manuk Islam ana manuk jenenge empret kaji empret kaji kuwi manuk empret sing dase putih kae empret kaji <laughs> jenggote putih kabeh bahkan burung gereja banyak yang masuk masjid orang no tulisan burung gereja dilarang masuk malah pak haji jarang melebu masjid kuwi jenenge hajingan tapi lah iwak agamane mesti katolik buktine sing paling gede jenenge paus santai wae Sing kula cetake wingi teng Polres, kula dijemput kali pendeta piknik ning Tritis numpak bis, aku munggah bis, bismillah. Pendetane protes, salah kiai, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Aku jauh cangkemmu aku. Begitu neng jalan, udan bledek, tuwer, tuwer. Pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya bilang, salah pendeta itu bukan haleluya, tapi halilintar. Aku santai wae to ngopo kok dadak ngamuk akhirnya begitu mudun parang tritis aku nganggo sarung ora nganggo sempak anginnya buan terbut sarungku buka pendetanya langsung bengok wow tak jawab salah pendeta ini bukan wow tapi alif aku ngono ta ngene kok wow alif langsung pendetanya ngomong oh alif maka malam hari ini insya Allah suara perdamaian Indonesia berangkat dari Ponorogo mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala sehingga membawa bangsa Indonesia bangsa yang penuh dengan peradaban dan kedamaian untuk itu semuanya saya ajak berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama okay? untuk Indonesia mun jam setengah telu pengajiannya mun rampung okay? ayo ngadeg nyanyi lagu Indonesia Raya jangan pulang dulu sebelum kita menyanyikan ini ayo. coba kameranya dijukuk ku wabah sing iki sing teko oh. Muga-muga Indonesia rukun, aman, damai, sentosa, baldatun, wa rabbun ghafur.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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami semua hamba-hambamu yang hadir di tempat yang baik ini, di acara yang baik, dan ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang baik perkenankanlah kami hamba-hambamu ya Allah menengadakan kedua tangan kami menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah ampuni dosa-dosa kami ampuni kesalahan kami ampuni kekhilafan kami ampuni kemaksiatan kami ampuni kemungkaran kami ya Allah Ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah para pemimpin kami ke jalan yang lurus yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb dari tempat ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah lindungilah bangsa kami berikan rahman dan rahimmu kepada bangsa kami berikan inayah dan pertolonganmu kepada bangsa kami jangan kau jadikan ya Allah bangsa kami menjadi bangsa yang bercerai-berai bangsa yang hancur karena perbedaan untuk itu ya Allah jadikanlah bangsa kami bangsa yang satu bangsa yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang selalu yakin dengan ideologi Pancasila ya Allah ya Rab satukan satukanlah kami di bawah Pancasila satukanlah kami di bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb begitu banyak perbedaan di antara kami tapi ya Allah jadikanlah perbedaan-perbedaan itu ya Allah sebagai jalan kami untuk sama-sama menumbuhkan sikap toleransi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin jadikan kami bangsa yang damai jadikan kami bangsa yang akur jadikan kami bangsa yang aman sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berkemajuan menjadi bangsa yang berkeadaban sehingga menjadi bangsa yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur ya Allah ya Rabb siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan ber berduka ya Allah sekembalinya dari tempat ini engkau jadikan bersuka cita dan riang gembira ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan sekian banyak masalahnya ya Allah malam hari ini kami mintakan kepadamu ya Allah berikanlah jalan keluar dari dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan bersedih ya Allah maka bahagiakanlah ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan begitu banyak ujian cobaan yang kau berikan ya Allah teguhkanlah di hati kami ya Allah bahwa engkaulah satu-satunya penolong bagi kami ya Allah Ya Allah ya Rob, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan mempunyai doa hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan kami memohon kepadamu ya Allah kabulkanlah hajat doa dan cita-cita kami ya Allah ya Allah ya Rob siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah mempunyai persoalan ekonomi persoalan bisnis persoalan pekerjaan dan sahabat-sahabat kami yang belum bekerja ya Allah yakinkanlah di dalam hati kami ya Allah bisa jadi kami belum punya gaji ya Allah tapi kami meyakini rizkimu begitu luas ya Allah ya Allah ya Rabb berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh solehah dan kehidupan yang istiqomah berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah jauhkanlah kami dari siksa kubur jauhkanlah kami dari siksa neraka jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah La ilaha illallah Hu la ilaha illallah Bersama-sama La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله Ya Allah ya Rob, jangan sekali-kali engkau matikan kami kecuali dalam keadaan Islam ya Allah. Jangan sekali-kali engkau matikan kami kecuali dalam keadaan iman ya Allah. Jangan sekali-kali engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan husnal khotimah. Husnal khotimah. Husnal khotimah. Jauhkanlah kami dari siksa nerakamu ya Allah. Masukkan kami semua yang hadir ini ya Allah ke dalam surgamu bersama orang-orang Islam bersama orang-orang yang beriman bersama orang-orang yang bertakwa bersama para kiai bersama para ulama bersama para habaib dan bersama nabimu yang mulia ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah sekali untuk Indonesia ia karena butuh ia karena stain kita ulangi sebelas kali dan untuk semua hajat-hajat kita Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in stain. Iyyaka iya wa stain. Iya Iyyaka na'budu iya iyyaka stain. Iya na'budu wa iya nasta'in. stain. Iya wa iyyaka iya Iyyaka stain. Iya iyyaka nasta'in. iya na'budu stain. Iya nasta'in. Iyyaka iya wa stain. Ih dinas syurabal mustaqim. Siratal badi. khairul maghdub. Uripe selamat mati ne selamat uripe selamat mati ne selamat uripe selamat mati selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat matine selamat uripe selamat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh